Kita masih pada hadis yang ke-8 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Sampai pada ucapan beliau, "Wa lam yakun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yashtarit ala man jaa yuridul Islam an yaltazima as-salata waz-zakata." Bal qad ruwiya أنه قبل min قوم al-islam أن لا يزكوا dikatakan Ibn Rajab rahimahullah dan tidaklah Rasulullah SAW memberikan syarat kepada orang yang datang ingin masuk Islam tidak diberikan syarat kamu harus salat kamu harus zakat ketika masuk Islamnya awal pertama masuk Islam tidak dikasih kamu boleh masuk Islam harus begini, syaratnya begini, tidak. <laughs> Tetapi diterima. Setiap orang datang dan ingin masuk Islam, apa perintahnya? Qul la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ucapkan la ilaha illallah dan aku kata Rasulullah adalah utusan Allah SWT. Bahkan ada seorang yang ketika akan berjihad fi sabilillah dia orang kafir, musyrik, tapi ingin ikut berperang. Karena merasa Madinah adalah negerinya, Yathrib adalah masyarakat dia. Maka dia berkata, aku ingin berperang bersama kalian. Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Inilah asta'inu bi musyrik. Aku tidak minta bantuan orang musyrik. Ya. Ini masuk Islam. Maka boleh bergabung dengan kita. Ya. Maka dia pergi. Ya. Kemudian kembali lagi. Ya. Aku masuk Islam. Ya. Apa yang disuruh? Ya ucapkan syahadat. Maka ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian berperang. Kemudian wafat dalam keadaan belum pernah sholat satu rakaat pun. Karena bin Azakumullah disebut syahid. Syahid dalam keadaan belum sholat apapun. Artinya ketika orang pertama masuk Islam, yang disuruh adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terangkan itu kalimat. Terangkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah agar dia mengikrarkan dengan yakin, agar dia memahami dengan paham. Maka semakin paham semakin paham, maka dia akan tahu tentang ibadah. Wajibnya beribadah pada Allah. Setelah dia paham tentang wajibnya beribadah pada Allah, ajarkan yang namanya ibadah pada Allah adalah salat. Terus begitu. Maka fi awali dukhulih Ketika awal pertama masuknya seorang Islam, Rasulullah SAW tidak mensyaratkan harus begini, harus begitu. Kecuali ini Kecuali dua syahadat. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad. Tetapi disebutkan dalam tahqiqnya hadis ini da'if. Di sanadnya adalah Abdullah ibn Lahiyah. Wahuwa da'if. Ikhtalata fi akhirihi. Karena terbakar kitabnya. Rahimahullah. Taib. Nukra. Oh. Kita baca saja. Bahwa oh, dalam Musnad Muhammad dari Jabir dikatakan, "Ishtaratat Thaqifun ala Rasulullah sallam an la sadaqah 'alaiha." Suku Thaqif memberikan syarat aku atau kami mau masuk Islam tapi tidak mau zakat dan tidak mau jihad. Wa anna Rasulullah sallam qal dan dikatakan dalam riwayat yang dhaif ini Rasulullah menyatakan sayusaddaqun wa sayujahidun. Biarkan. Nanti juga di, mereka akan sedekah. Nanti juga mereka akan berjihad. Enam, <laughs> wa fihi aidan. Tapi riwayat yang berikutnya yang sahih. Qala wa fihi aidan an-Nasr ibn Asim al-Laitsi Bahwasanya diriwayatkan dari Nasr bin Asim Al-Laitsi dari seseorang dari kalangan mereka, anahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa aslama maka dia masuk Islam an la yusalli illa salatain. Dengan syarat aku tidak mau salat kecuali dua salat saja. Tidak mau lima. Ya. Faqabila minhu maka diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang penting kamu bersyahadat ya. Dibiarkan. Karena memang jangankan belajar. Eh, masuk Islam aja baru mau. Eh. Ya ini kalau bahasa kitanya boro-boro ngerti eh, tentang sholat. Udah biarin aja. Mau ngomong dua sholat, tiga, karep. Suruh masuk aja dulu. Nanti baru setelah itu diajari. Khonifidina azakumullah hadis riwayat Imam Ahmad juga. Dan Tayalisi dan juga Nasai. Dan juga Tahawi dalam syarh Mushkilil Athar Wa isnaduhu sahih. <laughs> Dikatakan sanadnya sahih oleh muhaqqiq. Naam. Qala <clears throat> Dikatakan selanjutnya wa aqada al-Imam Ahmad bi bihadhihi al-ahadits. Dan Imam Ahmad mengambil hadis di sini sebagai dalil. Waqal kemudian dia berkata, yasihul islamu ala syartil fasid sah keislaman seseorang dengan syarat-syarat yang fasid. Thumma yulzim bi syara'il islami kulliha. Baru setelah itu maka mereka diharuskan untuk melakukan syariat-syariat Islam seluruhnya. Wastadalla aydan bi anna Hakim Ibn Hizam qala dan juga beliau berdalil dengan riwayat bahwasanya Hakim Ibn Hizam berkata bayatun nabiyya, aku berbayat kepada Nabi ala an la akhirra illa qa'iman. <laughs> Aku masuk Islam kepada Nabi dengan syarat aku tidak tersungkur atau tidak menyungkurkan kepalaku sujud kecuali dengan berdiri. <laughs> Qala Ahmad ma'nahu an yasjuda min ghairi ruku. Tapi maknanya yang dimaksud adalah sujud tanpa ruku. <laughs> Akhirra illa qa'iman. Ini ketika turun sujudnya tidak dari tidak dari setelah ruku, tapi langsung. Tetapi di sini banyak makna. Disebutkan dalam takhrijnya di sini memiliki beberapa takwil. Yang pertama takwil yang disebutkan oleh beliau oleh Ibnu Rajab dengan yang kedua anil khurur huna uri urida bihi al khurur bil maut min halil qiyam wa min halil qu'udi ila al ardi التي يخر إليها من القيام ومن القعود فأخبر أن ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت إلا وهو قائم عليه وهو الإسلام tetapi dengan tafsir yang kedua ini maka tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita tafsir kedua bahwa aku tidak tersungkur mati kecuali engkau dalam keadaan berdiri di sebelahku yang menyaksikan mendoakan beliau kalau ini syarat yang tidak mengapa. Syarat yang tidak ada kaitannya. Tetapi dengan takwil yang pertama, dengan tafsir yang pertama bahwa tidak sujud kecuali dari berdiri, yakni tanpa ruku, maka ini fasid. Rusak salat dan tidak sah salat. Tetapi ketika masuk Islam dengan syarat seperti itu diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, Qala <clears throat> dikatakan wa kharraja Muhammad bin Nasr al-Marwazi tapi bi isnadin dha'ifin jiddan tetapi dengan sanad yang sangat lemah sekali dari Anas la yaqumu bihi hujjah yang tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali qala lam yakun nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbal min ajabahu illa al-islam illa bi iqamati as-shalah wa ita'iz zakah وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة dikeluarkan oleh Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dari Anas dia berkata lam yakunin nabi bahwa Nabi SAW tidak menerima siapa yang menyambut keislaman kecuali dengan salat dan dengan zakat kalau saja ini suatu hadis yang sahih, tegak hujah dengannya, maka selesai. Runtuhlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab tadi yang menyatakan Rasulullah SAW menerima keislam seseorang walaupun dengan syarat-syarat fasid, walaupun dengan syarat tapi saya nggak mau salat, tapi saya nggak gini, sampai nggak begitu, diterima. Ternyata dalam hadis ini yang dhaif jiddan ini Rasulullah SAW tidak menerima keislaman seseorang kecuali dengan syarat salat dengan zakat. Kemudian dibacakan ayat Allah Ta'ala fa lam taf'alu wa taballahu 'alaikum fa aqimus wa atuz zakah. Kalau kalian tidak mau melakukan dan Allah memberikan taubat atas kalian, maka tegakkanlah salat dan keluarkanlah zakat. Wa hadza la yathbut dan ini tidak sabit riwayatnya wa ala taqdir kalaupun dianggap sabit riwayat ini fal muradu minhu annahu lam yakun yuqirru ahadan dukhul fil Islam. Tentunya makna yang terkandung in sahha ini ala takdir. Kalau dianggap sahih riwayat ini, maka maknanya Rasulullah SAW tidak menerima keislaman seorang kecuali dengan salat dan zakat. Tetapi tidak langsung ketika masuknya. Masuk Islam dulu, ucapan syahadat. Kalau dia sudah mengucapkan syahadat, asamu minni, dima'ahum wa amwalahum. Baru kemudian diajarkan. Diajarkan apa itu la ilallah, apa itu Muhammad Rasulullah, dan apa konsekuensinya. Setelah diajarkan konsekuensinya, maka diantara konsekuensinya adalah salat dan zakat. <laughs> Ala tarki salati wa zakat wa hadha haq. Adapun kalau syarat <laughs> saya mau masuk Islam dan tidak mau salat tidak mau zakat dan memang diterima oleh Nabi. Terus menerus tidak salat tidak zakat. Itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah SWT sudah menyatakan dalam Al-Quran wa intabu wa aqamus shalah wa atau zakah. Kalau mereka taubat dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Fa innahu sallallahu amara Mu'adzan lamma ba'athahu ila al-Yaman. Dan juga karena Nabi sallallam ketika mengutus Mu'ad ke Yaman, Rasulullah SAW memerintahkan an yad'uwahum awalan ila syahadatain. Nabi mengajarkan untuk mengajak mereka pertama kali kepada dua syahadat. Ud'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa qala inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, fa'alimhum bis salati thumma zakah. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam masalah itu, maka ajari mereka untuk salat. Baru kemudian fa'inhum ata'uka lidhalik Kalau mereka sudah mentaatimu, maka akhbirhum anna Allah farada alaihim sadaqatan tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim wa muraduhu anna man sara musliman bidukhulihi fil Islam amara ba'da dhalik Maknanya siapa yang sudah menerima keislaman dengan membaca dua kalimat syahadat, maka setelah itu diajarkan perintah-perintah salat. Setelah mereka salat, diajarkan perintah-perintah zakat. Setelah itu ya, mereka mengeluarkan zakat, diajarkan, diajarkan, diajarkan. Ya, ini ada kalimat summa yang mengandung makna tarahi, jarak tidak langsung. Biarkan mereka pahami dulu apa itu syahadatain. Biarkan mereka ngerti apa konsekuensi-konsekuensinya. Baru kemudian ini. Di antara konsekuensinya adalah engkau beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Dan beribadah kepada Allah salah satu bentuknya adalah Allah Ini apa yang diambil dari hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim <laughs> ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal. <laughs> Qala wa kana man fa'alahu 'anil islamiyyin kullahu ma'a syahadatayn baqiyati arkanil Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya tentang keislaman, maka Rasulullah SAW menjawab <laughs> menjawab dengan jelas bahwa keislaman itu syahadatain dan juga keislaman itu salat keislaman itu puasa, keislaman itu keislaman itu, keislaman itu. terangkan semuanya. Baqiyah arkanil Islam. Disebutkan pula sisa dari rukun-rukun Islam yang lainnya. Kama qala li Jibril alaihi salam. Sebagaimana ketika ditanya oleh Jibril. Ketika Jibril datang dalam bentuk manusia dan bertanya, "Akhbirni mal Islam?" Kabarkan kepada aku apa itu Islam. Maka Nabi menyatakan Islam adalah engkau membaca dua kalimat syahadat, engkau salat, engkau puasa, engkau haji. Ini semua merupakan rukun-rukun Islam. Berarti jawab. Tetapi ketika mereka menyatakan, tapi aku nggak mau gini, tapi nggak mau, anggap kamu nggak dengar. Kenapa? Ini orang awam-awam, sangat nggak ngerti, sangat nggak tahu, baru masuk Islam. Mungkin kalimat syahadat aja nggak ngerti apa artinya. Ya biarkan saja ngomongnya ngawur, tapi nggak mau sholat, tapi nggak mau zakat, kamu ngerti apa? Udah, yang penting kamu pahami apa itu syahadat. Ajarkan syahadat ini. Sampai ketika mereka mengerti syahadat mulai masuk keimanan. Konsekuen atau tidak konsekuen? Kalau dia mengerti syahadat dan kemudian berarti ada konsekuennya. Oh kalau itu saya tidak mau, silahkan. Pintu terbuka kalau memurtad lagi kamu. Ya ini perkara-perkara yang harus ala ilmin. faalam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajarilah, berilmulah tentang la ilaha illallah. Dengan demikian kita mendapatkan faedah adanya tahapan. Wa kama qala lil a'rabi alladhi jahu fa'ir ra's yas'al 'anil Islam. Sama seperti Rasulullah SAW menjawab kepada orang Badui, Arabi, orang Arab gunung yang rata-rata mereka terlalu awam dan nggak ngerti tata kerama sopan santun. Datang kepada Nabi menyatakan, apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku Salat lima waktu. Kecuali kalau engkau mau salat tatawur Apa diwajibkan oleh Allah kepadaku dari puasa? Puasa bulan Ramadan. Kecuali kalau engkau mau puasa-puasa sunnah. Ditanya seperti itu, dijawab oleh Rasulullah SAW dengan yang wajib dan yang sunnah. Maka orang tadi menyatakan dengan kalimat, Wallahi aku mau ngerjakan yang wajib-wajib saja. Dan saya nggak akan ngerjakan yang sunnah-sunnah. Pergi. Sahabat marah dan menyatakannya Rasulullah ada munafik. Kurang ajar sekali ini orang. Ini munafik ini orang. Rasulullah SAW menyatakan la, tidak. Aflaha in sadaq. Aflaha in sadaq. Dia selamat kalau dia konsekuen dengan ucapannya. Ini kalau dia konsekuen yang wajib-wajib dikerjakan titik itu cukup. Qanifidina azakumullah ada pun tambahan-tambahan sunnahnya dan sebagainya. Biarkan. Bersama naiknya iman, mereka akan mengerjakan. Saya sumun, tatawuan. Wa saya salun tatawuan. Wa saya sadiqun tatawuan. Suatu saat dia akan bersodakoh. Suatu saat akan begini. Jangan kamu memaksa di awali wahlah maksa di awal pertama dia masuk Islam, kamu harus sholat ini, sholat puasa, sunnah harus sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, kamu harus qiyamul lail, kamu harus puasa Daud, kamu harus begini, kamu harus begitu, harus begitu. Jangan-jangan orang itu nggak jadi masuk Islam. Iya. Waduh susah. Mana mungkin saya bisa yang seperti itu. Hati-hati. Jangan sampai membuat orang lari. Bashiru wala tunafiru. Yassiru wala tu'assiru. Mudah-mudahkanlah. Jangan membuat susah. Dan berilah kabar gembira. Jangan bikin orang lari. Qanifidina azakumullah. وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ الأحاديث بين ألفاظ أحاديث هذا الباب dengan ini yang sudah kita tetapkan ini tampaklah al-jama' bagaimana mensinkronkan menjamak Antara lafaz-lafaz hadis yang kita baca di awal kajian. Sekian banyak lafaz hadis berbeda-beda. Ada yang syahadat saja. Barang siapa yang sudah syahadat, selamat darahnya dan hartanya. Ada yang lain, kalau sudah syahadat dan sudah sholat, sudah puasa, maka selamat darahnya hartanya. Ada lagi yang kalau sudah uh, syahadat, sudah sholat, sudah zakat, dan sudah beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dia selamat darahnya dan hartanya. Kok beda-beda lafaznya? Maka jamaknya seperti itu. Kalau awal masuk, syahadat saja. Setelah itu, sholat dan zakat. Setelah itu baru yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Nah. Qala wa yatabayyan anna kullaha haqqun dan jelas pula dengan ini bahwa lafaz-lafaz hadis yang kemarin kita baca semuanya hak dan tidak bertentangan. Fa inna kalimatay syahadataini karena dua kalimat syahadat bimajarradihima kalimat syahadat saja bimujarradihima yakni hanya itu saja itu sudah ta'sim man atabihima. Sudah melindungi orang yang mengucapkannya. Sudah melindungi orang yang bersaksinya. Wa yasiru bidzalika musliman dan sudah dikatakan dia sebagai muslim. Fa idza dakhala fil islami fa in aqama shalah. Kalau dia sudah masuk Islam baru dilihat apakah dia kemudian mau salat wa ataz zakah mengeluarkan zakat dan dia mau menegakkan syariat Islam falahu malil muslimin. Maka dia memiliki hak seperti haknya kaum muslimin sama. Wa alaihi ma'alaihim dan kewajibannya juga sama dengan apa yang merupakan kewajiban kaum muslimin. Wa in akhalla bi syai'in min hadhil arkan, kalau ada yang kurang dari syarat-syarat tadi dari rukun-rukun tadi, kafain kanu jama'atan lahum man'atun qutilu. Kalau mereka memiliki jamaah, memiliki kelompok, memiliki golongan yang mereka memiliki kekuatan, maka diperangi sampai sholat. Diperangi sampai zakat. Kalau tidak, hanya dipanggil saja oleh pengadilan Islam, kemudian diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk puasa. Fa'in taba wa illa duribat unuquha. Kalau mau taubat, alhamdulillah. Kalau tidak, dipenggal lehernya. Ini hukum Islam. al-hukum azakumullah kaum muslimin yang hormati. Berarti yang namanya hadis-hadis dengan lafaz-lafaz yang berbeda saling menjelaskan, saling menerangkan. Sebagaimana apa yang dikatakan kemarin tentang riwayat seorang sahabat yang ketika membunuh orang kafir, orang kafir mengatakan asyhadu la ilaha illallah, kemudian tetap ditebas. Disalahkan atau tidak disalahkan? Disalahkan Rasulullah SAW. Dan ini dalil bahwasanya ini fahas ta'sim ta'simuhu dua syahadat saja sudah melindungi nyawanya walaupun belum salat belum zakat syahadat saja sudah sudah melindungi nyawanya tahan pedangnya ini yang diperintahkan oleh Rasulullah yakni ataqtul man qala la ilaha illallah aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah Apakah engkau membunuh setelah dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah? Karena saat itu baru mengucapkan, baru masuk Islam. Maka tahan dulu, jangan-jangan sungguh-sungguh. Jangan-jangan dia tidak dusta. Maka jangan dibunuh, tahan pedangmu. Maka dibiarkan hidup dan dilihat apakah benar-benar masuk Islam. Bagaimana benar-benar masuk Islam atau tidak benar-benar masuk Islam? As-salatu zakah. Tentunya setelah diterangkan tauhid tentunya. Telah terangkan tauhid apa maknanya syahadat la ilaha illallah karena kita bicaranya mereka tentang orang-orang Arab maka mereka paham apa makna syahadatain. Kalau orang-orang sekarang barangkali belum paham maka terangkan dulu. Apa itu la ilaha illallah, apa itu Muhammad Rasulullah dan konsekuensinya masing-masing dan kemudian dilihat mau dia konsekuen atau tidak. Maka dengan salat dan zakat. Kalau dia tidak mau salat, tidak mau zakat, dalam satu grup, dalam satu masyarakat besar memiliki kekuatan, maka diperangi seperti diperanginya murtadin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau satu orang maka dipanggil ke pengadilan Islam dan diminta dia ditunggu tiga hari sampai mau salat, sampai mau zakat. Kalau dia mau salat, mau zakat, alhamdulillah selamat dia. Kalau tetap tidak mau, berarti ucapan kemarin dusta. Tapi saya muslim, Kenapa nggak sholat? <laughs> Padahal pembeda antara muslim dengan kafir adalah tarkus sholat. Khamilin azzaikumullah kaum muslimin syarmati. Wa qad ba'dhum anna ma'na al-hadis anna al-kafir yuqatal hatta ya'ti bi syahadatain. Dan bahwasanya sebagian orang mengira bahwa makna hadis bahwa makna hadis ini bahwa orang kafir itu diperangi, dipaksa sampai mengucapkan syahadat, kemudian sampai sholat dan dipaksa sampai zakat. Wa ja'alu hujjatan ala khitabil kuffari bil furu' dan kemudian jadikannya sebagai alasan bahwa orang-orang kafir juga dipaksa atau diperintahkan untuk mengerjakan furu', mengerjakan sholat dan zakat. Wafiha dan nazar dan pendapat ini perlu dikoreksi. Pendapat ini fihi nazar perlu dilihat lagi, ini perlu dikoreksi. Wasiratun Nabi SAW fi qital kuffar tadullu ala khilafi hadha. Perangnya Rasulullah SAW ketika memerangi orang-orang kafir dalam sekian kali peperangan tidak menunjukkan hal tersebut. Apakah ketika diperangi dipaksa suruh masuk Islam atau dipaksa suruh salat, dipaksa suruh zakat? Bukan. Tapi agar mereka memilih beberapa kemungkinan-kemungkinan. Kalau mau masuk Islam bagus itu yang diharapkan. Kalau tidak kalian jangan ganggu muslimin. Kenapa? Ditunggu. Suatu saat dia akan masuk hidayah insya Allah. Ketika melihat keadilan Islam. Maka itu adalah khilaf. Hada alladhi qalahu. Menyelisih apa yang dikatakan di awal tadi. Wa fi sahihi muslim. Bahkan dalam sahih muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a Aliyan yaum Khaibar. Rasulullah SAW pernah memanggil Ali radhiyallahu taala anhu dalam perang Khaibar. Fa'atahu rayah. Kemudian diberikan kepadanya bendera kepemimpinan. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, "Imshi wa la taltafit." Jalanlah kamu dan jangan menengok. Hatta Allah baina yadayk. Sampai Allah SWT memenangkan di bawah kepemimpinanmu. Fasara Ali. Fasara Aliun syai'an, maka Ali pun berjalan. Sesuai dengan perintah Nabi imshi. Dan sesuai dengan perintah Nabi tidak nengok, maka Ali bin Abi Thalib setelah jalan beberapa langkah, beliau bertanya dengan tidak menengok. Sambil berdiri, wasarraqa dan mengeraskan suaranya karena jauh. Ya Rasulullah, alama uqatil Ya Rasulullah, aku memerangi atas dasar apa? Alama dan uqatilun nas. Atas dasar apa aku memerangi manusia? Maka Nabi menjawab, Qatilhum ala an yashhadu an ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Perangilah mereka agar mereka mau mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik kalau mereka sudah melakukannya, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka terlindungilah dia dariku hartanya dan nyawanya. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah 'azza wa jal dan hisabnya di sisi Allah 'azza wa jal. bi mujarrad al-ijaba ila shahadatain 'asimah lin-nufus. Maka hanya dengan menyambut dua kalimat syahadat mereka sudah dilindungi. Nabi punya, sudah menyatakan terlindungi darahnya dan hartanya. Tidak disebut sholat. Tidak disebut zakat di sana. Ya. Wa min haqqiha ketika dikatakan kecuali dengan haknya. Wa min haqqiha di antara haknya untuk dibunuh setelah Islam adalah limtina minas salah ketika tidak mau salat. Wa zakah ketika tidak mau zakat ba'da dukhulihi bil Islam. Setelah masuknya dalam Islam. Kama fahimahu sahabat radhiyallahu taala anhum sebagaimana apa yang dipahami oleh seluruh para sahabat. Maka ketika mereka pertama kali disuruh untuk bersyahadat. Kalau mereka mau bersyahadat bagus. Itu yang kami harapkan dan itu yang kita harapkan. Dan mereka terjaga darahnya hartanya. Sampai kapan? Sampai nanti ketika diperintah sholat maka mereka harus sholat. Ketika diperintah zakat, mereka harus zakat. Ya. Tentunya setelah diterangkan, setelah diberikan penjelasan-penjelasan. Wa mimma yadullu ala dalik, ala kita lil jama'atil mumtaniina min iqamati salah Dan di antara dalil-dalil bolehnya memerangi mereka-mereka yang setelah Islam tidak mau salat, setelah Islam tidak mau zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, fa intabu tabu wa aqamu salah wa atawuz zakat fa sabilahum. Kalau mereka bertaubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Syaratnya tiga. Taubat, aqamus salah, wa'atuz zakah, baru khallu sabilahum. Biarkan jalan mereka, yakni tidak diperangi. Yakni terlindungi darah mereka. Dalam surat Taubah ayat 5. Dalam ayat lain Allah katakan fa in tabu wa aqamu shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka sudah bertaubat, mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat, maka mereka saudara-saudara kalian fiddin. Mereka saudara-saudara kalian dalam agama, mereka seagama dengan kalian. Maknanya hukumnya seperti kalian, kewajibannya sama dengan kalian, haknya sama dengan hak kalian. Hakul muslim ala muslim diberlakukan untuk mereka. Ini dalam surat Taubah ayat yang ke-11-nya. Ayat lain Allah berfirman, waqatiluhum dan perangilah mereka hatta la takuna fitnatun hingga tidak terjadi lagi fitnah wa yakuna ad-dinu lillah hingga din ini milik Allah Subhanahu wa taala. Perangilah manusia hingga tidak terjadi fitnah dan agama ini menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dikatakan dalam ayat lain, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah juga agamanya hunafa'a dengan lurus kepada Allah wa yuqimus salah dan menegakkan salat wa yu'tuz zakah dan mengeluarkan zakat wa dzalika dinul qayyimah itulah agama yang lurus agama yang qayyim disebutkan secara khusus setelah disebutkan secara umum Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah. Ini am. Di dalamnya ada salat, ada puasa, ada haji, ada sedekah, ada amal saleh, ada sopan santun, adab, ada semua di dalamnya. Ayyabudullaha mukhlishina lahuddin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Setelah itu disebut dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Ini namanya atful khas alal am. Diatafkan yang khusus kepada yang umum. Apa faedahnya? Padahal salat dan zakat sudah termasuk di dalam ibadah dan sudah disebut di awalnya ibadah. Wa ma umiru illa liya'budu. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah dan salat dan zakat. Salat dan zakat juga ibadah. Berarti atful khas al-am. Dan ini untuk menunjukkan betapa pentingnya dua perkara ini sehingga seakan-akan kalau disebutkan secara bebas, kerjakan ibadah, khususnya salat dan zakat. Kerjakan ibadah semuanya, khususnya salat dengan zakat. Berarti dua ini memang dua ibadah yang istimewa, yang memiliki hukum tersendiri, merupakan rukun-rukun, tetapi hukumnya hukum tersendiri. Ya, itu yang dikatakan oleh istilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kalimat ibadatani yuqatal alaihima. Dua ibadah yang diperangi kalau tidak dikerjakan. Orang tidak berbuat baik tidak diperangi. Orang curang tidak diperangi. Padahal itu perbuatan jelek, perbuatan maksiat. Tetapi orang tidak salat, orang tidak zakat, maka hukumnya kalau mereka adalah satu buah jamaah, satu golongan, satu kelompok, satu aliran, maka mereka diperangi sampai kembali pada zakat atau kembali pada salat. Kalau mereka memiliki kekuatan. Kalau tidak maka mereka hanya diminta taubat ustutiba salasata ayam. Diminta taubat tiga hari. Kalau mau taubat wabihi wa ni'mah. Tetapi wa illa duribat unuquh. Kalau dia tidak mau taubat maka dipenggal lehernya. Demikian ikhwan dan azakumullah dua ibadah ini ibadah yang sangat penting. Ibadatani yuqatal alaihima. وثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا غزا قوما lam yughir alaihim hatta yusbih. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memerangi satu kaum, idza ghaza qauman lam yughir igharah itu maknanya menyerang secara mendadak. Mereka belum siap sudah diserang. Dan ini strategi perang demikian. Namanya aghara ala qaumin. Maka Rasulullah SAW lam yughir alaihim. Rasulullah SAW tidak menyerang secara mendadak tetapi tunggu sampai subuh. Tunggu sampai subuh. Hatta yusbih. Fa in sami'a adzanan wa illa aghar alaihim. Kalau terdengar azan tidak jadi diperangi, urung niat memerangi mereka. Tetapi ketika tidak terdengar wa illa aghar alaihim. Kalau tidak terdengar suara azan maka diserang. Berarti mereka semuanya orang-orang kafir musyrikin. Tidak ada muslimin di sana. Khonifidina azakumullah ma'ahtimali an yakunu qad dakhalu fil Islam. Mungkinkah tidak terdengar azan tapi mereka muslimin? Mungkin tak? Tapi karena mereka tidak menegakkan salat diserang oleh Rasulullah SAW. Ditunggu ada azan tidak ada azan. Begitu ada azan tidak jadi diserang. Ketika tidak terdengar azan, aghara alaihim. Maka diserang oleh Rasulullah SAW dengan igharah, dengan serangan mendadak pada mereka. Kata Ibn Rajab, padahal ada kemungkinan mereka muslim tapi nggak sholat. Mungkin kan? Sehingga tidak terdengar azan, tidak terdengar tanda-tanda sholat sama sekali. Tetap Rasulullah SAW perangi mereka. Beri ukurannya azan atau ukurannya adalah sholat. <laughs> Wa kana yusi sarayahu. Dan Nabi mewasiatkan demikian kepada pasukan-pasukan tempurnya. Pasukan-pasukan perangnya, mujahidinnya. Nabi memberikan pesan. In sami'tum muadzinan aw ra'aitum masjidan fala taqtulu ahadan. Kalau kalian mendengar suara azan atau kalian melihat masjid atau kalian fala taqtulu ahadan, maka jangan bunuh siapapun. Berarti itu masyarakat muslimin, ada masjidnya, ada azannya. Qul hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad dalam sanadnya Ibnu Asim Al-Muzani qala Ibnu Madini la ya'raf wa ma dzalika faqad qala At-Tirmidzi hasan gharib ini hadis yang keduanya adapun hadis yang pertama sahih hadis yang pertama kalimat idza aghara qauman lam yughir hatta yusbih itu hadis fi sahih dalam kitab sahih nah وقد بعث عيينة ابن حسن إلى قوم من بني العنبر juga pernah mengutus Uyainah ibni Husn ke satu suku dari suku Banil Anbar. Fa'aghara alaihim walam yasma' adhanan. Maka diseranglah mereka secara mendadak dalam keadaan tidak terdengar adhan. Thumma da'u annahum qad aslamu qabla dhalik. Kemudian mereka mengaku bahwa mereka sudah masuk Islam setelah itu atau sebelum itu. Tapi kami sudah masuk Islam sebelum ini. Wa rasulullah saw. ila ahli Oman kitaban fihi min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ahli Oman. Surat dari Muhammadin Nabi SAW kepada penduduk Oman. Salamun. Setelah mengucapkan salam, amma ba'd. Fa'aqirru bi syahadati an la ilaha illallah. Tetapkanlah, ikrarkanlah syahadat la ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah. Wa addu zakah, tunaikanlah zakat. Wa khattul masajid Nah, khutul masajid wa illa ghazautukum dan melangkahlah ke masjid. Kalau tidak, kami akan perangi kalian. Demikian kharrajahu Al-Bazzar wa Tabrani wa ghairihima. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.